Faqala beliau mengatakan Ibnu Ajrum wa amma zonantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabara ala annahuma maf'ulani lahu maf'ulani laha Adapun tu dan saudari-saudarinya, maka ia menasobkan mubtada dan khabar. Menasobkan mubtada dan khabar sebagai maf'ul bih bagi zonantu dan saudari-saudarinya. Naam. Qala syari berkata mensyarah, yakni anna zonantu akhawatuha tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar yakni bahwasanya zonantu dan saudari-saudarinya itu masuk pada susunan mubtada khabar. Fatan sibuhuma ma'a lalu menasobkan mubtada dan khabar sekaligus bersamaan. Fa aslul kalami qabla dukhuliha maka asal muasal kalam sebelum dimasuki zonantu dan saudari-saudarinya Zaidun qaimun asalnya adalah Zaidun qaimun susunan mubtada dan khabar zaidun mubtada qaimun khabar fa idza adkhalta ma dhanantu maka tatkala engkau memasukkan kepada susunan mubtada khabar ini fi'il dhanantu takul maka engkau katakan zaidan qaiman menjadi dhanantu zaidan qaiman aku menduga zaid berdiri yang semula sebelum dimasuki dhanantu zaidun qaimun susunan mubtada khabar sama-sama dirofa ketika zonantu masuk kepada susunan mubtada khabar ini maka menjadi berubah hukum mubtada khabar tersebut yang semula sama-sama rafa sebagai mubtada dan khabar berubah hukumnya menjadi sama-sama dinasab menjadi maf'ul bih zonantu menjadi zonantu zaidan qaiman qala fa idza qulta jika engkau bertanya al faslu innama ta'arradha fihi lil marfu'at. Pasal ini Ibnu Ajurum menyebutkan tentang pembahasan isim-isim yang dirofa. Beliau kan di awal menyebutkan babul marfu'at, bab isim-isim yang dirofa. Wa innama dzakara fihi baba kana wa akhwatiha wa baba inna wa akhwatiha. Dan sesungguhnya Ibnu Ajurum menyebutkan dalam pembahasan isim-isim yang dirofa bab kana dan saudari-saudarinya dan bab inna wa khawatiha dan bab inna dan saudari-saudarinya. Lianna isma kana marfu' dikarenakan isimnya kana itu dirafa. Wa khabara inna marfu'un kadzalik dan khabarnya inna itu juga dirafa. Fama wajhu dzikrihi ma'ahuma baba zonantu. Maka apa alasan Ibnu Ajurru menyebutkan bab zonantu? ya apa alasan Ibnu Ajurru menyebutkan bab zonantu bersama dengan adanya bersama bersamaan dengan kana wa khawatuha dan inna wa khawatuha apa alasannya walaysa fil juz'aini ba'daha marfu' padahal tidak ada isim yang dirafa pada dua bagian setelah zonantu fil juz'ain yakni pada dua isim yang terletak setelah zonantu itu tidak ada yang dirafa nah kita lihat Zaidan qa'iman. Zonantu Zaidan qa'iman. Zaidan dinasab, qa'iman dinasab. Kedua isim tersebut. Padahal apa? Babnya ini bab tentang isim-isim yang dirofa. Ini semacam enam kritikan. Kenapa Ibnu Ajuru menyebutkan bab zonan zonantu wa khawatuha di sini? Padahal Nah, seharusnya dimasukkan dalam bab-bab bab isim-isim yang dinasob dikarenakan dua isim setelah zonantu itu dinasob. Kenapa kok di, di, dimasukkan dalam pembahasan isim-isim yang dirofa? Nah, ini kritikannya. Kultu, maka aku menjawab. Pensyarah mengatakan aku menjawab. Ini sebagai jawaban atas kritik, kritikan tersebut. Huwa kadzalik, memang demikian keadaannya. Memang demikian, benar apa yang engkau sampaikan illa annahu lamma dzakara al-awamil ad-dakhilata 'ala al-mubtada'i wal khabar hanya saja tatkala Ibnu Ajurrum menyebutkan amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar wa kana babu dhanantu minha dalam keadaan bab dhanantu termasuk amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar dzakaraha lidzalik maka Ibnu Ajurrum menyebutkan bab ini bab dhanantu wa khawatuha atas dasar alasan ini Kenapa dimasukkan di sini dibarengkan dengan kana wa dan inna wa khawatuha? Dikarenakan zonan tua khawatuha ini termasuk amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar dan menghapus hukum mubtada dan khabar. Sehingga ibnu Ajurum menyebutkan zonan tua khawatuha setelah bab kana wa dan bab inna wa khawatuha. Dikarenakan in bab eh, kana wa inna wa khawatuha, demikian pula zonan tua khawatuha ini tiga-tiganya Tiga macam amil ini termasuk amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Wa in kana al-juz'ani ba'daha mansubain. Walaupun dua isim setelah zonantu itu sama-sama dinasab. Nah, ini sisi alasan Ibnu Ajurum menyebutkan zonantu akhwatuha di sini. Qala al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala wa hiya apa saja zonantu dan saudari-saudarinya zonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu Qala syarih berkata pensyarah Zakara fi hadal bab ashrata af'alin Ibn Ajurum menyebutkan dalam bab ini 10 fi'il 10 fi'il yang masuk pada mubtada dan khabar kemudian merubah hukumnya menasobkan mubtada dan khabar tersebut menjadi dua maf'ul bih baginya. Wahia ala salasati aksamin dan sepuluh fi'il ini terbagi menjadi tiga macam ya secara ya global. Qismun yufidu rujhana wuqu'il maf'ul tsani. Macam yang pertama menunjukkan dugaan terjadinya maf'ul bih yang kedua. Biasa dimanakan menduga. Ya. Ini macam yang pertama fiil-fiil yang menunjukkan dugaan terjadinya maf'ul bih yang kedua. Apa saja? Wa huwa. Fiilnya adalah zonantu. Ya, seperti tadi, zonantu Zaidan qaiman. Dimanakan aku menduga Zaid berdiri. Menunjukkan faedah apa? Menunjukkan faedah dugaan terjadinya berdiri pada diri Zaid. Nah, wa tu, Fi'il yang kedua tu juga bermakna menduga. tu zaid dan kau iman. Aku menduga Zaid berdiri. Wa tu Demikian pula fi'il tu bermakna menduga wa tu dan yang keempat fi'il zaid dan kau iman. Aku menduga Zaid berdiri. Wa kulluha bimakna Semuanya bermakna semakna dengan zanantu. Qala wa qismun yufidu tahqiqa wuku'ihi. Macam yang kedua, fiil-fiil yang menunjukkan faedah kepastian terjadinya maf'ul bih yang kedua. Nah, ini macam yang kedua. Golongan yang kedua adalah fiil-fiil yang menunjukkan kepastian terjadinya maf'ul bih yang kedua. Wahua apa saja fiil-fiilnya? Ra'aitu. Fiil ra'aitu wa alim tu dan fi'il alim tu Ya misalnya dalam contoh yang sempurna alim alimtu Zaidan iman Biasa dimanakan meyakini. Aku meyakini Zaid berdiri. Ini menunjukkan faedah apa? Kepastian terjadinya maf'ul yabih yang kedua. alim Alimtu Zaidan iman Aku meyakini Zaid berdiri. Ini meyakini menunjukkan kepastian. Ya, bahwasanya Zaid itu berdiri. Kepastian berdiri itu ada pada diri Zaid. Wa wajattu dan yang ketiga fi'il wajattu. Qala wa qismun yufidu taswira wa tahwila. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga fi'il-fi'il yang menunjukkan faedah perubahan dan perpindahan. Wahia fi'il-fi'ilnya adalah ittakhadtu. Ittakhadtu biasa dimanakan menjadikan. Misalnya dalam contoh ittakhadtu at-tini at-tina ibriqan misalnya. Aku menjadikan tanah liat menjadi kendi misalnya. Itu menunjukkan faedah apa? Menunjukkan faedah merubah, merubah ya tanah liat menjadi suatu bahan rumah tangga ya misalnya wa ja'altu demikian pula fi'il ja'altu wa huwa ma baqiya illa sami'tu wa huwa ma baqiya illa sami'tu dan tidak tersisa lagi fi'ilnya kecuali fi'il sami'tu Sami itu biasa dimanakan aku mendengar. Qala waqad aghrab al-muallif bi dhikriha fi hadzal bab dan al-muallif Ibnu Ajrum itu membuat yang namanya keanehan dengan menyebutkan fiil ini, fiil sami itu dalam bab ini. Ini kritikan bagi Ibnu Ajurum. Harusnya sami itu tidak masuk dalam bab ini. Bab dhanna wa akhwatuha wa huwa fi dzalika tabi'un li Abi Ali Al-Farisi dan Ibnu Ajurum dalam menyebutkan sami'tu dalam bab ini mengikuti Abu Ali Al-Farisi seorang ahli nahwu fa innahu qala Abu Ali Al-Farisi mengatakan fa idza dakhalat ala ma yusma' ta'addat ila maf'ulin wahid sami'tu jika masuk pada sesuatu yang didengar maka dia mutaaddi pada satu maf'ul bih saja. Nah, contohnya, sami'tu kalama Zaidin. Aku mendengar ucapan Zaid. Di sini fi'il sami'tu masuk kepada sesuatu yang didengar, yakni kalam ucapan. Ucapan itu sesuatu yang bisa didengar. Maka sami'tu di sini hanya mutaaddi pada maf'ul bih, satu maf'ul bih saja. Dia hanya memiliki satu maf'ul bih saja. وإذا دخلت على ما لا يسمع تعدد إلى مفعولين. Dan Abu Ali melanjutkan ucapannya dan apabila itu masuk kepada sesuatu yang tidak bisa didengar, maka dia muta'addi pada dua maf'ul bih. Nah, contohnya itu Zaidan yatakallam. Aku mendengarkan Zaid berbicara. Di sini itu kata Abu Ali Al-Farisi masuk pada sesuatu yang tidak bisa didengar ya masuk kepada lafadz Zaidan. Nah, tidak bisa didengar yang namanya Zaidan itu seseorang yang seseorang seseorang zat ya yang bernama Zaid. Maka di sini kata Abu Ali Al-Farisi sami itu memiliki dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama Zaidan, maf'ul bih yang kedua yatakallam. Itu pendapat Abu Ali Al-Farisi. Sehingga kata Abu Ali Al-Farisi dengan perincian inilah sami itu yang masuk kepada sesuatu yang tidak bisa didengar memiliki dua maf'ul bih sehingga dia termasuk saudarinya zanantu akhwatuha wa nuzi al-farisi fi dhalik dan Abu Ali al-Farisi ditentang dalam pendapatnya ini wa mimman radda alaihi Abu Muhammad ibnu Sayyid dan diantara yang membantah beliau adalah Abu Abu Muhammad ibnu Sayyid juga seorang ahli nahwu sehingga zonantu akhwatuha apa saja saudari-saudari zonantu itu semua yang disebutkan oleh ibu Najur najurum kecuali sami itu Untuk sami itu itu ada ada perselisihan pendapat. Nah, dan di sini pensyarah eh, Abu Zaid Al-Makudi condong melemahkan pendapat Najur najurum yang memasukkan sami itu termasuk saudari zonantu. Kala kemudian pensyarah mengatakan wa kulluha mustawiyatun fid dukhuli 'ala al-mubtada'i wal khabar dan semua fiil-fiil ini sama dalam masuk pada mubtada dan khabar wa fi nasbiha maf'ulain dan dalam menasobkan mubtada dan khabar sebagai dua maf'ul bih baginya. Qala kemudian Ibnu Ajuru mengatakan menyebutkan contoh. Takul engkau katakan zonantu Zaidan muntaliqa. Aku menduga Zaid beranjak pergi. Wa khiltu Amran syakhisa wa ma asbaha dhalik dan yang serupa dari, itu dari contoh-contoh yang ada. Fa'ata misalain Ibnu Ajurum membawakan dua contoh. Umis dzalik dan semisal itu pula contoh yang lain alim tu bakron akhaka. Aku meyakini. Alim itu menunjukkan mana yakin. Aku meyakini Amr adalah saudaramu. Wahil tu bakron gulamaka dan aku menduga Bakr adalah budakmu. Wa mislu dzalika semisal itu pula qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Wa tamtsilu baqiha sahlun. Dan membuat contoh bagi fiil-fiil yang lain dari saudara saudara zonantu itu mudah untuk dibuat. Nah, Allah taala alam bisawab. Kita cukup cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.